ما هي شبهه من معتزله واخوانه واحزابه ها من يذكر لنا شبهه من معتزله شبهه dari معتزله ها يلا عام طالب او ليس بطالب تفضل Ada berapa syubhatnya? Dari Mu'tazilah yang sedang kita bantah. Syubhat masalah memandang wajah Allah SWT. Kata mereka enggak mungkin, enggak bisa. Apa alasannya? Dua alasan Mu'tazilah menolak ru'yah. Hah, ya itu. Ya nah. Nah, syubhat pertama mereka bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan lantarani kepada Musa, tidak akan engkau bisa melihat aku. Yang kedua? Hah? La yudrikuhu al-absar. Yang kedua kata mereka Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yudrikuhul absar. Enggak akan ada yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. La yudrikuhu absar nggak akan bisa diliputi oleh mata. Nggak bisa diliputi oleh mata berarti kan tidak dilihat, tidak mungkin bisa dilihat. Ini dua syubhat dari mereka. Tapi nah, sekarang bantahan yang pertama sudah dibantah. Manjid Kurlana, Saya menyebutkan kepada kita. Lantaroni. Apakah maknanya tidak mungkin Allah dilihat Yomul qiyamah? Ya Allah. Saya menyebutkan bantahannya dari beberapa sisi. Sisi pertama, يلا من يجيب ها نعم Ya. Alasan pertama bahwa kalimat lantaran maknanya tidak diizinkan eh, melihat bukan tidak bisa dilihat. Dalam bahasa Arab berbeda antara keduanya. Kalimat lantarani engkau tidak akan bisa melihatku, maknanya engkau tidak akan bisa diizinkan melihatku. Ini di dunia. Tetapi kalau tidak bisa dilihat akan dikatakan dengan enam. Akan dikatakan dengan sigal al-majhul. Wallahu wa ta'ala la yura. Tidak bisa dilihat. Sudah contohkan kemarin. Kalau ada orang yang di kantongnya ada makanan, biskuit atau sesuatu, Kemudian ada orang yang menyatakan at'imniha. Coba memberi makan aku dari apa yang di kantongmu. Dia akan berkata, lan ta'kul. Engkau tidak akan bisa makan apa yang ada di kantong ini. Ini enggak di, enggak boleh makan yang ada di sini. Tetapi kalau yang di kantong batu bukan biskuit, kemudian orang itu berkata, "At'imni minha." Beri makan aku dari apa yang di kantongmu. Apa jawabannya? Bukan lan ta'kul, tapi kalimatnya Layukan. Ini yang di kantong pun tidak bisa dimakan. Layukan. Baik. Jawaban Allah kepada Musa ketika Musa menyatakan hari ini perlihatkanlah padaku ya Allah aku ingin melihat engkau Allah katakan lantarani engkau tidak akan bisa melihatku ya ini tidak diizinkan melihatku saat ini Adapun Allah Subhanahu wa taala memang bisa dilihat. Sisi kedua, menyukur alasan kedua. Alasan kedua, permintaan Nabi Musa sendiri menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Kenapa? Karena tidak mungkin Musa meminta pada Allah, aku ingin melihat engkau, kalau ternyata Allah tidak bisa dilihat. <laughs> Iya kan? Tidak mungkin minta. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Yang a'lamun nasi billah, yang paling kenal Allah. Kalau saja Allah tidak bisa dilihat, nggak mungkin Musa meminta sesuatu yang tidak bisa dilihat. Kalau ternyata Musa meminta sesuatu yang tidak bisa dilihat, pasti akan Allah tegur pertanyaannya. Sebagaimana Allah menegur Nabi Nuh alaihissalam ketika meminta anaknya diselamatkan padahal kafir. Maka Allah katakan kepada Nuh alaihissalam, jangan kau meminta sesuatu yang kau tidak punya ilmu padanya. Kalau Nabi Musa meminta untuk bisa melihat Allah padahal Allah tidak bisa dilihat selama-lamanya, maka tentunya Allah akan mengatakan dengan perkataan yang sama. Engkau jangan meminta sesuatu yang kau tidak punya ilmu padanya. Tetapi Allah tidak menyatakan demikian. Hanya menyatakan lantarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. Alasan ketiga. Ya Allah. Man yadkur lana. Barakallahu fikum. Naam. Naam. Mazi? Wala ahad? Aina al-batal? Aina al-batal yakuluha ana da. Hah? Mana pemberani? Yang berkata, saya. Ya Allah. Kalimat lan muabbad atau ghair muabbad? Selama-lamanya atau bukan selama-lamanya? Maknanya selama-lamanya, tapi ada batasnya. Apa contohnya? Allah Taala yang menyatakan demikian. Falan abraha al Arda hatta ya'dana li abi dalam Al-Qur'an, dalam surat Yusuf lan abroha aku tidak akan beranjak dari tempat ini hatta ya Danali abi sampai abiku mengizinkan aku kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang saudara-saudaranya dalam keadaan membawa saudaranya Yusuf ternyata ditahan di sana dia takut pulang dan menyatakan lan abrahal ardo aku tidak akan pakainya lan lan Abroha, aku tidak akan selama lamanya atau tidak selama lamanya tidak selama lamanya Sampai kapan? Sampai diizinkan oleh ayahnya. Contoh lain, bahwa yang selama-lamanya itu, kalaupun tidak dikasih batas, maka tetap itu maknanya hanya dunia, tidak sampai akhirat. Apa contohnya? Hah? Apa contohnya? Ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan Yahudi yang Allah katakan walan bima qaddamat aydihim dan mereka tidak akan berharap mati selama-lamanya. Makanya lan ditambah lagi abadan. Walan yatamannauhu abadan. Tidak akan mengharap mati selama-lamanya. Ternyata itu hanya dunia. Begitu di akhirat, mereka di neraka, mereka minta mati. Dalam ayat lain Allah kisahkan tentang orang-orang dalam neraka yang menyatakan, Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, penjaga neraka, namanya Malik, malaikat. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintakanlah kepada Rabbmu agar mematikan kami saja. Minta mati atau bukan minta mati? Ya laitani kuntu turaba. Duhai kiranya aku jadi tanah saja. Mati jadi tanah. Kalau disiksa dalam neraka, dia layamutu wa layahya. Mati tidak. Hidup pun tersiksa. Begitu terus. Tidak akan mati-mati. Ya. -mati. Sehingga mereka dalam neraka berharap pengen mati. Selesai, sudah azabnya. Berarti dikatakan lan yatamannauhu abadan ternyata bukan berarti sampai hari akhirat. Namanya dari kita يرسل الكتاب إلى قوله فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد وجدكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد قال رحمه الله berkata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam mensyarah ucapan matan Abu Ja'far al tahawi rahimahullah dia berkata fathabata anna lan la taqtadi nafi al-mu'abbad maka jelaslah bahwasanya kalimat lan tidak menunjukkan tidak menunjukkan penafian yang muabbad tidak menunjukkan penafian yang selama-lamanya Qala Syekh Jamaluddin Ibnu Malik rahimahullah. Berkata Syekh Jamaluddin Ibnu Malik rahimahullah, "Man ra'a nafiya bilan mu'abbadan fa qawluhu urdud fa siwahu fa'duda." Disebutkan dalam syairnya, siapa yang menganggap bahwa nafi dengan lan itu adalah untuk selama-lamanya, maka ucapannya tolaklah. Fa qawluhu urdud. Tolaklah. siwahu fa'duda dan yang selainnya pegang. Ini yang selainnya ada pendapat yang lain bukan pendapat yang menyatakan lan itu untuk selama-lamanya. Demikian yang masyhur. <laughs> Adapun dalam kitab ash syafiyah atau Al-Kafiyah ash syafiyah disebutkan dengan lafaz yang sedikit berbeda tetapi maknanya sama. Wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbadan wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbadan siapa yang menganggap bahwa lan itu maknanya untuk selama-lamanya maka faqauluhu maka ucapannya urdud wa khilafuhu duda ini lafaz lainnya maka ucapannya talaklah wa khilafuhu duda tidak ada fa'nya dan pakainya bukan siwahu tapi khilafu nah Allah taala alam ini menunjukkan bahwasanya para ulama yang ahli dalam bidang bahasa Arab pun menyatakan lan itu bukan selama-lamanya sampai hari kiamat tetapi tetap ada batasnya. Wa amal ayat adapun ayat yang kedua. Apa yang kedua tadi ayatnya? Yang dipakai oleh Mu'tazilah dengan salah untuk menyatakan Allah tidak bisa dilihat. Nah, la yudrikuhu al-absar. Tidak akan diliputi oleh mata. Falistidlalu biha 'ala ruyah min wajhin hasanan latif. Justru ayat la yudrikuhul absor itu malah merupakan pendalilan ahli sunnah tentang Allah akan dilihat. Tapi dengan wajhin hasan latif. Dengan sisi yang sangat lembut. Kalau kamu perhatikan kalimat itu, kamu akan paham. Bahwa maknanya Allah bisa dilihat. Allah tidak akan bisa diliputi oleh mata. Kenapa demikian? Padahal secara dohir kayaknya menunjukkan Allah tidak bisa dilihat. Tetapi ternyata secara lembut kalau kita lihat bahwa ini menunjukkan Allah bisa dilihat. Karena kalimat tidak bisa diliputi itu berbeda dengan bahasa tidak bisa dilihat. Sangat berbeda. An Allah Ta'ala innama dzakaraha fi siyaqit tamadduh. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat itu dalam memuji dirinya. Allah itu la yudrikuhul absar. Ini sifat pujian bagi Allah SWT. Wa ma'lumun anna al-madah inama yakunu bi sifatin thubutiyah. Dan sudah maklum bahwa sifat Allah mesti dengan bentuk yang sifatnya thubutiyah. Thubutiyah itu e, kalimat positif, bukan kalimat negatif. Kalimat positif itu kalimat yang mengadakan sesuatu, bukan kalimat yang menafikan dan meniadakan sesuatu, bukan. Yang meniadakan disebut dengan uh, eh, nafiah sedangkan subutiyah itu adalah menyebutkan satu sifat. Wa amal adamul mahad falaysa bikamalin fala yumdah bihi. Karena penafian saja itu bukan pujian. Kalau penafian tanpa ada penetapan. Kita lihat sifat-sifat Allah Taala dalam Al-Quran. Ada yang bentuknya penetapan, ada yang bentuknya penafian. Tetapi selalu yang namanya penafian-penafian untuk sifat Allah selalu diiringi yang penetapan. Contoh, kalau Allah menyatakan Allah tidak dikenai tidur dan tidak dikenai kantuk. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak dikenai kantuk, tidak dikenai tidur. Apakah cuma penafian itu? Tidak. Penafian itu untuk menyempurnakan sifat yang sabit yaitu sifat kesempurnaan Allah, kehidupan Allah, berdiri sendirinya Allah. Maka dikatakan Allah Maha Hidup, Maha Sempurna, tidak dikenai kantuk, tidak dikenai tidur. Seperti Allah Subhanahu wa taala disebut bahwa Allah la yamut, tidak mati. Apakah hanya itu? Tidak. Allah katakan tidak mati untuk menyempurnakan kehidupannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan kehidupannya maha sempurna, tidak pernah dikenai kematian. Jadi kalimat tidak pernah dikenai kematian untuk menunjukkan betapa sempurnanya kehidupan Allah. Berarti semua sifat-sifat yang menafikan sesuatu untuk Allah biasanya dalam rangka menyempurnakan sifat-sifat yang sabitah, sifat-sifat yang subutiah. Selalu demikian. Dicontohkan di sini berapa contoh? Oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Nafil mauti mutadammin kamal al haya. Menafikan kematian, meniadakan kematian untuk menunjukkan sempurnanya kehidupan Allah. Wa nafil lughubi wal i'ya al mutadammin kamal al qudrah. Menafikan lelah, menafikan capek, istirahat. Ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang maha sempurna. Maka Allah menyatakan, "Wa ma massana min lughub." Aku nggak pernah dikenai lelah. nggak pernah dikena, dikenai lelah wala lemah dan tidak perlu istirahat. Maknanya Allah Maha Kudrah, Maha memiliki kekuasaan, kemampuan yang sempurna, tidak ada kelemahan sedikit pun. Berarti tetap penafian-penafian tadi dalam rangka mendukung sifat-sifat yang subutiyah. Wa nafi syirik وصاحبه والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره Ada pemenafian Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, Allah tidak punya tandingan-tandingan, Allah tidak punya pendukung-pendukung dalam artian pembantu-pembantu. Itu semua untuk menunjukkan kesempurnaan sifat rububiyah Allah kesempurnaan sifat ilahiyah Allah dan ke kesempurnaan keesaan Allah. Maha Esa sendiri dan tidak perlu siapapun eh, yang bersamanya. Demikian pula nafil akal wa syurbi al-mutadammin kamal samadiyatihi wa ghinahu. Demikian pula menafikan sifat makan, sifat minum bagi Allah Ta'ala. Allah tidak makan, tidak minum. Untuk menunjukkan kesempurnaan sifat samadiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala samad Waginahu sifat kekayaan Allah maha kaya dan tidak butuh apapun. Termasuk tidak butuh makan, tidak butuh minum dan seterusnya. Wa nabi syafa'ah menafikan syafaat. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah SWT. Itu menunjukkan untuk menunjukkan kesempurnaan sifat maha kayanya Allah dan maha tidak butuhnya Allah pada makhluk-makhluk. Wa nafi dzulmi al-mutadammin kamal adli menafikan kedoliman adalah ayat Al-Quran menafikan kedoliman, Allah Subhanahu wa menyatakan wa ma ana lil abid dan aku tidak mendolimi hamba-hambaku. Aku tidak pernah berbuat zalim kata Allah pada hamba-hambaku. Menafikan sifat kedoliman untuk menyempurnakan atau untuk menunjukkan sempurnanya sifat adilnya Allah. Enggak pernah dikenai kedoliman. Demikian pula nafin nisyani wa uzubi syai'in an ilmihi la ya'zubu anhu mithqala dzarrah. Enggak akan terlewat satu perkara pun dari Allah SWT. Semua Allah tahu. Wa nabi nisyan dan Allah SWT tidak lupa, tidak pernah lalai. Untuk menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah, ilmu Allah sempurna, nggak pernah ada yang terlewat, nggak pernah ada yang terlupa oleh Allah SWT. Menunjukkan sempurnaan sifat ilmu bagi Allah SWT. Wa nafil mithil Al-mutadammin kamala dzatihi wa sifatih. Menafikan misil, menafikan kesamaan bahwa Allah laisa kamitslihi syai. Allah tidak ada yang menyamainya sesuatu apapun. Maknanya bahwa sifat nafi-nafi tadi menafikan kesamaan artinya Allah maha sempurna zatnya dan sifat-sifatnya sehingga tidak bisa disamai oleh apapun. Lam yakun lahu samia. Tidak ada yang sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Walihada lam yatamaddah bi'adamin mahab, lam yatadaman amran thubutiyan. Oleh karena itu semua sifat-sifat yang berupa penafian, sifat-sifat yang berupa peniadaan tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada sifat thubutiyahnya. Sudah contohkan tadi semuanya. Tidak ngantuk, tidak tidur, tidak pernah mati, maknanya sempurnanya kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sifat kehidupan. Dan itu menyempurnakan atau menjelaskan kesempurnaan sifat kehidupannya. Dan selalu begitu. Sekarang kita kembali kepada apa yang sedang dibahas. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala yudrikuhul absar, tidak bisa diliputi oleh mata. Kalau itu tok tanpa ada subutiahnya, maka kata beliau sama dengan yang tidak ada. Yang tidak ada bisa dilihat atau nggak bisa dilihat? Nggak bisa dilihat. La yudrikuhu alam absar nggak bakal bisa diliputi oleh mata. Ada aja enggak. Orang bikin khayal, cerita-cerita cerita yang dusta, makhluk yang begini begini begini begini. Apakah ada yang pernah melihatnya? Nggak pernah. Berarti layu la alam absar. Iya kan? Masa sama Allah dengan makhluknya? Maka tidak mungkin sama dengan Adam. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sama dengan sesuatu yang tidak ada. Karena sama-sama nggak bisa dilihat. Wala yusaful kamil bi amrin yashtarik huwa wal ma'dum Dan tidak mungkin Allah disifati dengan satu sifat yang bersama-sama antara Allah dengan yang tidak ada. Sifatnya sama, enggak mungkin. Fa innal ma'na annahu yura wa la yudrak wa la yuhatu bihi. Maka makna ayat tadi bukan itu. Makna ayat tadi adalah Allah bisa dilihat tetapi tidak bisa diliputi dengan penglihatan. Berbeda antara yang pertama dan kedua. Alhamdulillah. Ihdikum Allah subhanahu Farriq bayinahuma, Bedakan antara keduanya. Yang pertama, Allah bisa dilihat. Yang kedua, Allah tidak bisa diliputi penglihatan. Karena firman Alhamdulillah. Jangankan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Walillahil masalul a'la. Allah memiliki permisalan yang maha tinggi, nggak bisa disamakan dengan makhluk. Masalul a'la kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah kalau pada makhluk saja tidak bisa apalagi pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa melihat matahari? Oh bisa. Itu matahari. Apakah bisa meliputi dengan penglihatan kita seluruh sisi matahari? Tidak bisa. Kenapa? Terlalu besar. Kalau kita deketi, bisa nggak diliputi oleh mata? Nggak bisa. Kalau sudah deket, Kayak kita di bumi ini, ya lihat bagian sini saja, bagian sana tidak tahu kayak apa. Sahih? Itu namanya layu derikuhu, Tidak bisa diliputi oleh pandangan kita. Nggak mampu kita melihat seluruhnya. Segala sisinya tidak bisa. Itu baru makhluk. Apalagi Allahu Akbar. Allah yang lebih besar. Maha besar. Yang tidak sama dengan makhluknya. Yang a'la wa a'la wa a'la. Yang akbar wa akbar wa akbar. Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi lagi berarti al-idrak amrun zaidun ala amrul ru'yah. Saya ulangi. Bahwasanya al-idrak itu perkara yang lebih tinggi lebih daripada sekedar melihat. Berarti melihat sama idrak, ru'yah dengan idrak. Ayyuhuma azyad atau ayyuhuma akthar, mana yang lebih banyak? Lebih zaid. Yang lebih zaid, yang lebih tinggi adalah idrak. Kadang bisa melihat tapi belum meliputi. Karena bila Allah dikatakan di sini oleh Syekh, "Anahu yura wa la yudrak wa la yuhatu bihi." Maknanya berarti ayat tadi la yudrikul absar, Allah membanggakan dirinya dan Allah berhak untuk sombong karena sombong adalah pakaian Allah. Allah membanggakan dirinya bahwa dirinya la yudrikul absar, nggak akan bisa diliputi oleh mata, nggak bisa, nggak mampu mata untuk melihat segala sisinya dari seluruh sisi nggak bisa. Artinya kalaupun nanti mereka melihat wajah Allah, mereka tidak bisa melihat secara keseluruhan dari segala sisi. Berarti yura wala yudrak. Dilihat tetapi tidak bisa diliputi. Faqauluhu la tudrikuhul absar maka ucapan Allah la tudrikul absar yadullu ala kamali azamatihi maka ini menunjukkan betapa agungnya Allah betapa besarnya Allah nggak mampu kita meliputi dengan mata kita segala sisinya Wa anahu akbar min kulli syai. Dan Allah maha besar dari segala sesuatu. Wa anahu likamali azamatihi la yudrak bihaitsu yuhatu bihi. Karena Allah maha besar, maha agungnya Allah, maka Allah tidak bisa diliputi oleh pandangan-pandangan manusia. Fainal idrak wal ihata bi bisyai. Karena yang namanya idrak adalah ihata bi bisyai. Idrak adalah meliputi dari segala sisinya wa huwa qadrun zaidun 'ala ru'yah yang menunjukkan bahwasanya idrak itu adalah perkara yang lebih dari sekedar melihat ya. mau bukti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ya. dalil yang menunjukkan perbedaan antara ru'yah dengan idrak Dia ya. ayat Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61 dan 62 Ketika Nabi Musa dan para pengikutnya dari Bani Israel dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Maka Allah katakan falamma taraa al-jam'an ketika dua pasukan tadi saling melihat golongan atau pasukan Nabi Musa dengan Bani Israel bisa melihat Firaun dengan bala tentaranya, Firaun dan bala tentaranya bisa melihat Musa dengan pengikutnya dari Bani Israel. Ini namanya tara al-jam'an. Kata Allah, falamma tara al-jam'an ketika keduanya sudah saling melihat Qala ashabu Musa. Maka pengikut Nabi Musa berkata, Inna lamudrakun. Wahai Musa, kena kita. Eh, sudah bisa dikepung kita. Sudah diliputi kita. Mudrakun. Kalimat idrak. Inna lamudrakun. Apa kata Musa? Kalla. Inna ma'ya Rabbi. Tidak. Ada Rabb kita bersama kita. Tidak akan bisa mereka idrak. Adapun tara'a saling melihat sudah. Tetapi idrak dibantah oleh Musa. Tidak mereka nggak akan bisa yudrikuna. Beda atau tidak beda berarti? Yang satu ditetapkan, yang satu dinafikan. Ru'yah ditetapkan. Falamma tara al-jam'ani. Ketika keduanya sudah saling melihat. Ru'yah sudah berarti. Qala ashabu Musa. Berkata pengikut Nabi Musa. Inna lamudriku, lamudrakun. Wahai Musa. Mereka akan bisa meliputi kita Dijawab oleh Musa, kala tidak. Apa yang dinafikan oleh Musa? Kalau yang dinafikan oleh Musa penglihatan mustahil. Nyatanya mereka sudah melihat kok. Falam yanfi Musa ar Berarti Musa bukan menafikan penglihatan. Wa inna manafil idrak. Tetapi Musa menafikan al-idrak. Farru'yah wal idrak kullun minhuma yujad mal akhar bidu wa bidunihi. Maka kalimat ru'yah dengan kalimat idrak adalah dua kalimat yang berbeda. Bisa bersama-sama, bisa sendiri-sendiri terjadi. Ada yang adroka walam yara. Ada yang ro'a walam yudrik. Ada yang bisa melihat tapi nggak bisa meliputi. Ada yang bisa meliputi tapi nggak bisa melihat. Contohnya orang buta megang bola. Yudrik oleh Yudrik. Yudrik. Wah, bulat ya. Pegang semuanya seluruhnya. Itu sudah idrak. Tapi hal ro'a, apakah dia melihat? Dia tidak melihat. Tapi Yudrik. Sebaliknya sekarang. Kita bisa melihat matahari. Bisa. Tapi meliputi boro Tangan kita satu depan seperti ini. Memeliputi segitu besarnya mandang saja nggak bisa seluruhnya. Baru sebagian kecilnya. Itu pun tidak rinci. Karena terganggu dengan cahayanya. Maka apakah kita melihat? Melihat. Tapi hal yudrik? La yudrik. Berarti idrak dengan ru'yah dua kalimat yang berbeda. Kadang bersama-sama, kadang sendiri-sendiri. Kadang dia yudrik tapi la yara, kadang dia yara tapi la yudrik maka dikatakan di sini yujad ma'al akhir wa bidunihi. Kadang ada bersama-sama yang lainnya atau kadang sendiri-sendiri. Farabbu ta'ala yura wa la yudrak. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat tetapi la yudrak, tidak bisa diliputi penglihatan. Kamala kama yu'lam wa la yuhatu bihi ilman sebagaimana kita tahu Allah. Tahu apa enggak tahu? Tetapi apakah bisa diliputi dengan pengetahuan? Tidak bisa. Kita tahu yang diberitahu. Selebihnya kita nggak tahu. Berarti dikatakan yu'lam wala yuhatu bihi ilman. Allah itu diketahui tetapi kita tidak bisa meliputi pengetahuan tentang Allah seluruhnya, tidak bisa. Wa hadha huwa alladhi fahimahu sahabah. Demikianlah yang dipahami oleh para sahabat wal a'immah minal ayah dan juga para imam-imam dari ayat ini. Mereka memahami demikian. Kama dzukirat aqwaluhum fi tafsiril ayah sebagaimana nukil ucapan-ucapan mereka dalam tafsir ayat ini. Bal hadhihi syams al makhluqah la yatamakkan ra'iha min idrakiha ala ma hiya alaih. Bahkan matahari saja kata beliau yang merupakan makhluk tidak mungkin orang yang melihatnya bisa meliputi. Tidak mungkin orang yang melihatnya ra'iha tidak mungkin min idrakiha, tidak mungkin bisa meliputinya ala ma huwa alaih. Tidak bisa meliputinya dengan detail dari segala sisi tidak bisa. Wa ammal ahadits anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang dilihatnya Allah oleh penduduk surga nanti yaumul qiyamah adalah ala ru'ya famutawatiratun. Maka dalil-dalilnya dari hadis mutawatir. Mutawatir itu adalah la yumkin tawatuhu alal kedibi. Hadis-hadis mutawatir maknanya adalah sesuatu yang tidak mungkin direncanakan dusta, nggak mungkin. Eh. Karena yang memberitakan dari seluruh negeri, orang yang tidak kenal, yang berjauhan, yang berbeda-beda tempatnya, sama-sama meriwayatkan, menceritakan dengan riwayat yang sama. Jam' an jam' an jam' an jam'. Dari sekian banyak, mendapatkan dari sekian banyak, dari sekian banyak, dari sekian banyak tabi'in, dari sekian banyak sahabat. Maka hadis ini mutawatir yang la yumkin tawatu'uhu alal kadhibi, yang tidak mungkin mereka sepakat atas kedustaan. Tidak mungkin mereka sepakat atas kedustaan. Khana bin Walaupun seseorang belum pernah melihat langsung Ka'bah, tetapi mereka semua yakin. Kenapa? Yang menceritakan mutawatir. Tapi al-Ka'bah dalam Quran ada. Yang tidak dalam Quran. Negeri. Yang namanya negeri apa? Ada apa nggak ada? Jepang ada apa nggak ada? Ada. Tahu dari mana kamu pernah ke sana? Nggak pernah. Yang orang banyak cerita. Jangan-jangan dusta mereka. Udah oh, mungkin. Kenapa nggak mungkin? Orang sekian banyaknya bersepakat untuk dusta. Dari segala macam negeri penjuru, dalam segala macam bangsa, dalam sekian macam manusia, semuanya memberitakan berita yang sama. Maka tidak mungkin mereka berdusta. Janjian dusta, nggak mungkin. Itu namanya mutawatir. Maka hadis tentang masalah dilihatnya Allah yang qiyamah oleh penduduk surga adalah mutawatiratun. Rawaha ashabus sehah wal masanid was sunan diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis pemilik kitab-kitab sahih sahih Bukhari sahih Muslim masih ada lagi sahih Ibn Hibban dan lain-lainnya walaupun yang terkenal adalah sahih Bukhari dan Muslim juga dalam masanid musnad-musnad seperti musnad dari Imam Ahmad dan lain-lainnya was sunan seperti ashabus sunan yang empat dan lain-lainnya faminha hadis Abi Hurairah di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna nasan qalu bahwa manusia berkata ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah wahai Rasulullah apakah kita akan melihat Rabb kita yaumal qiyamah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka beliau bersabda hal tudamuna fi ru'yatil qamar lailatul badri apakah kalian perlu berdesak-desakan untuk melihat bulan di malam purnama qalu la mereka menjawab tidak tidak ya Rasulullah la ya Rasulullah qala maka nabi pun bersabda fa innakum <laughs> kadzalik maka sungguhnya kalian juga demikian. Ada pertanyaan kedua sebelum kalimat itu. Hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahab? apakah kalian perlu bersakit-sakit atau berupaya untuk melihat matahari di hari yang tidak ada awan? Apakah terganggu, terhalang, mendapatkan madarat? Tidak. Bisa melihat matahari Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Sesungguhnya kalian pun akan melihat Allah demikian. Bukan menyamakan Allah dengan bulan dan matahari, tetapi menyamakan ru'yah bir ru'yah kata para ulama. Menyamakan cara memandang dengan cara memandang. Cara memandang Allah tidak perlu berdesak-desakan. Sebagaimana kamu ketika melihat matahari, melihat bulan dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing bisa melihat. Dan jangan berkata berarti bulan kecil. Bulan lebih besar dari kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala akbar wa akbar dan Allah Maha besar. Akhrajahu fi sahihain. Demikianlah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka. Wa hadis Abi Sa'id. Sekarang hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Juga meriwayatkan dalam dua kitab sahih. Diriwayatkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Nadhiruhu sama seperti itu, mirip. Wa hadis Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali. Juga hadis sahabat Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali. Qala kunna julusan ma'an Nabi. Kami pernah duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa nadhara ila al-qamari lailata arba'ashrah. Kemudian kami melihat bulan di malam ke-14. Malam purnama. Faqala, maka Nabi bersabda, Innakum satarawna rabbakum iyanan. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian iyanan. Iyanan ini benar-benar dengan ain-ain kalian, dengan mata-mata kalian. Kama tarawna Hada sebagaimana engkau melihat ini bulan purnama ini. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak perlu berdesak-desakan untuk memandangnya, untuk melihatnya. Akhrajahu juga dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim. Wa hadis Suhaib al-Mutaqaddim dan juga hadis Suhaib yang sudah lewat diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Dan juga hadis Abi Musa dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Jannatani min fiddatin." Ada dua surga dari perak. Aniyatuhuma wa ma fihima. Bejana-bejananya dan apa yang ada di dalamnya semuanya dari perak wa jannatani min dhahabin dan dua surga dari emas. Aniyatuhuma wa ma fihima, bejana-bejananya dan semua apa yang ada di dalamnya dengan perhiasan-perhiasan emas. Wa ma bainal qaumi wa baina an yarau rabbahum tabaraka wa ta'ala illa rida'al kibriya. Dan tidaklah antara mereka penduduk surga itu dengan memandang wajah Rabb mereka tabaraka wa ta'ala kecuali satu tirai, satu hijab dari hijab kesombongan Allah Subhanahu wa taala dan Allah berhak untuk sombong ala wajhihi fi jannati adn dengan wajah Allah di surga adn yakni mereka bisa memandang wajah Allah di surga adn demikian akhrajahu juga dikeluarkan dalam Bukhari Muslim dan lain-lainnya wa min hadis Adi bin Hatim lihat sudah berapa sahabat yang disebut dan dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu La yalqayanna Allah ahadukum yawma yalqahu. Sungguh-sungguh pasti salah seorang kalian akan bertemu Allah. Di hari ketika mereka bertemu Allah, laisa bainahu bay, wa bainahu hijab, enggak ada antara dia dengan Allah satu pembatas, satu hijab. Wala turjuman yatarajjam lahu dan tidak ada pula penterjemah perantara antara dia dengan Allah. Fayaqulu. Maka Allah berfirman. Alam ab'ath ilaika rasulan fayablughuk fayuballighuk Bukankah aku telah mengutus Rasulnya dan menyampaikan kepada kamu? Fayaqulu bala wa ya Rab. Maka orang tadi menjawab tentu ya Rab. Fayaqulu alam u'tika malan wa afdul alaik bukankah aku telah memberikan harta kepadamu dan aku lebihkan untukmu fayaqulu bala wa ya rab tentu ya rab memang demikian ya rab akhrajahu al-bukhari fi sahihi dikeluarkan oleh bukhari dalam sahihnya asyahid adalah kalimat laisa bainahu wa bainallahi hijab enggak ada antara dia dengan Allah hijab artinya langsung berhadapan wa qad rawa ahaditsur ru'yah nahwa 30 sahabiyan dan riwayat tentang mereka ahlu surga memandang wajah Allah diriwayatkan kurang lebih dari 30 sahabat. Talatina sahabiyan dari 30 sahabat. Waman ahata biha kalau sudah ada 30 sahabat kira-kira tabiinnya berapa? Satu sahabat menyampaikan kepada berapa orang kira-kira? Kalau anggap dua saja sudah 60. Apalagi kalau setiap sahabat memiliki murid-murid yang banyak. Maka berarti kali sekian. Maka semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Inilah yang dikatakan mutawatir. Jama' an jam'in an jam'in an jam'in. Nah. Fa fiha ma isbatir ru'yah an yukallim man syaa idza syaa. Maka di samping berita-berita ru'yah, mereka memandang wajah Allah, juga hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa Allah mengajak bicara siapapun yang dikehendakinya. Dengan apa yang diriwayatkan tadi dengan kalimat alam ab'at ilaika rasulan fayuballighuk alam u'tika malan wa afdul lak ini semua adalah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala akan dilihat yaumul qiyamah dan Allah akan berbicara kepada siapapun yang Allah kehendaki wa annahu ya'ti li al qada'i yaumul qiyamah dan juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan datang menyelesaikan urusan-urusan para makhluk yaumul qiyamah. Wa annahu fawqal alam dan Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh alam. Ini juga menunjukkan atau faedah dari hadis-hadis tadi yang mutawatir. Kenapa kita ambil faedah dari hadis-hadis mutawatir tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk? Karena cara melihatnya disamakan dengan cara melihat bulan. Berarti kemana? Atas. Maka ketika mereka memandang wajah Allah di surga, mereka juga memandangnya ke atas. Di samping ada kalimat-kalimat yang lebih jelas di atas surga Aden. Allah Subhanahu wa taala di atas surga Aden. Surga Aden adalah yang paling tinggi. Dari surga-surga yang lain mereka melihat dan yang paling tingginya adalah surga Firdaus dan kemudian dikatakan di atasnya Allah Allah Subhanahu wa taala dan Allah membuka hijabnya dan mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala wa annahu yunadihim bi sautin yasma'uhu min bu'din kama yasma'uhu min qurbin. Dan bahwasanya kita mendapatkan faedah juga dari hadis-hadis mutawatir tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dan memanggil siapa yang dikehendakinya dan Allah mengajak bicara siapa yang dikehendakinya dengan suara yang yusmi'uhu min bu'din yang bisa didengar dari jarak jauh wa yusmi'uhu min qurbin dan juga bisa dengar dari jarak dekat ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang suara itu dari dekat jelas, tambah jauh jadi nggak jelas. Sebaliknya dari jauh jelas. Ketika dekat apa yang terjadi? Berapa telinga nggak bisa nggak bisa jelas, iya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa memperdengarkan ucapan-ucapannya kepada siapa yang dikehendaki min kurbin wa min bu'din, dari dekat ataupun dari jauh wa huwa ala kulli qadir wa annahu yatajalla li ibadihi dan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki dan tentunya hamba-hamba yang dikehendaki adalah ahlul jannah penduduk surga wa annahu yatahaq ila ghairi dzalik min sifat dan juga dari hadis-hadis tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala diambil faedah tentang Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tertawa karena di antara lafaz-lafaz hadisnya ada kisah ketika Allah SWT mengajak bicara orang yang terakhir masuk surga. Ketika mereka dalam keadaan orang ini dalam neraka, dalam keadaan memanggil-manggil Allah terus-menerus sampai dia menyatakan ya Allah selamatkan aku dari neraka, selamatkan Allah. Sudah tidak berpikir tentang surga. Sudah putus asa untuk mendapatkan jannah sehingga dia menyatakan yang penting aku selamat dari dari neraka selesai. Diselamatkan oleh Allah dari neraka. Dia melihat neraka masih takut, masih trauma. Ya Allah palingkan aku dari neraka. Aku tidak mau melihat lagi neraka. Aku nggak mau melihat lagi. Maka Allah palingkan dia ke tempat yang bisa melihat surga tidak lihat neraka. Maka lihatnya surga. Begitu melihat surga, pingin. Ya Rabb, masukkan aku ke surga. Aku pengen ke pohon itu saja. Yang dekat itu. Maka Allah mengatakan masuklah. Ya Rabb, apakah surga itu belum penuh? Maka Allah tertawa. Di sini disebutkan yadhak. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa. Walaupun tertawanya tidak sama dengan makhluk. Tetapi ini sabit riwayatnya sahih. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara siapa yang dikehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tertawa ketika Allah menghendaki. Dan ini semua ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa dan maha bisa. Qala. Allati sima'aha ala al-jahmiyah ila ghairi dzalik min sifat allati sima'uha 'ala al-jahmiyah bi manzilatis sawa'id. Ini semua faedah-faedah penting yang diambil dari hadis-hadis mutawatir yang suara kalau didengar oleh kaum Mu'tazilah dan kalangan Jahmiyah seperti petir. Misal sawa'iq manzilatus sawa'iq. Kalau kamu membaca hadis-hadis ini yang mutawatir, mau dikatakan dhaif tidak mungkin tidak ada seorang yang ngerti hadis sedikit saja. Nggak akan ada yang menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Kenapa? Karena hadis ini mutawatir. Nggak mungkin selemah-lemahnya ilmu seseorang tentang hadis, pasti akan mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kalau dia menyatakan hadis ini dhaif, maka dia ajhalul jahilin. Dia akan menjadi sebodoh-bodoh manusia. Karena diberitakan oleh sekian sahabat, kepada sekian tabi'in, dari sekian tabi'in kepada sekian tabi'in tabi'in, tidak mungkin dusta. Tetapi isinya Mu'tazilah dengan Karangan Jahmiyah tidak bisa terima. Maka kata Ibn Abdul Aziz, faedah-faedah ini semua yang kalau didengar oleh mereka kaum Mu'tazilah dan kaum Jahmiyah niscaya terdengar oleh mereka seperti petir yang menyambar, seperti sawaik yang memutus jantung-jantung mereka. Demikianlah keadaan mereka seperti seperti jin yang dirukyah. Kalau dibacakan Quran kepanasan mereka, gemetar Hatinya dalam keadaan bukan karena takut, tapi karena jengkel. Abdu alaihi anamil. Mereka menggigit jari-jari mereka karena jengkelnya kepada ahlu sunnah dan kepada ayat-ayat tadi. Khana bin sallallahu taufiq wal afiyah. hidayah wa rahmah.